hormati segenap orang tua kami berada di sini jamaah masjid Darul Mutakin eh Al Mutakin saya jadi teringat Darul Mutakin Al Mutakin tapi sama aja Al Mutakin adalah orang-orang bertakwa Darul Mutakin rumah orang-orang bertakwa saya teringat di Pontianak ada rutinan juga di masjid Darul Mutakin di Bogor Al Mutakin di Pontianak Darul mutakin. Masya Allah sama mirip-mirip namanya Khususnya yang saya hormati segenap para sesepuh, para pak haji, para pemimpin dewan DK, eh, pengurus masjid, juga kawan-kawan DKM serta semua jamaah muslimin muslimat yang melaksanakan sholat di masjid yang insya Allah perlu dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita lanjutkan kajian rutin kita yang mana kita sudah sampai pada mana sampai mana ya kemarin ya. at-tarhib bil kasbil ilmi ya ancaman ancaman menyembunyikan ilmu wa min an wa la ya'mal dan juga ancaman mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya Jadi ancaman daripada orang yang menyembunyikan ilmunya dan juga ancaman orang yang mengetahui tapi dia tidak mau mengamalkan. Jadi ada ancaman orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi dia punya ilmu tapi nggak mau menyampaikan. Entah apa faktor apa yang menyebabkan dia nggak mau menyampaikan ilmunya. Lalu juga ancaman orang yang dia tahu tapi nggak mau mengamalkan. Dia belajar tapi nggak mau diaplikasikan. Nah ini. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala firman, Allah tidak minasyaitonir rajim." Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu min kitab wa ishtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wala yukallimuhum yawmal qiyamah wala yuzakkihim wala hadzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan semua yang Allah turunkan daripada Al-Qur'an wa yashtaruna bihi thamanan qalila dan memperjualbelikan ayat Al-Qur'an itu dengan harga yang murah dengan harga yang hina, dengan harga yang rendah. Ini surah Al-Baqarah ayat 174. Dari ayat ini kita sudah tahu bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan ayat Allah tidak mau menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala apapun alasannya. Misalkan alasannya menyembunyikan ayat Allah karena memang tidak mau dia berceramah. Kenapa nggak mau berceramah misalkan? Karena dia sibuk berdagang. Ini penyakit para ustadz. ini. Penyakit para ustadz, dia mondok bertahun-tahun, punya ilmu, dia sibuk mencari dunia, dia sibuk mengumpulkan harta, dia sibuk berdagang, sehingga dia lupa dia punya ilmu yang harus disampaikan. Ini termasuk. Ini golongan orang yang pertama, menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyembunyikan ayat Allah enggak mau disampaikan karena malas. Enggak mau ceramah, enggak mau berdakwah. Lalu tawaduk bukan pada tempatnya. Ini masuk dalam kategori ayat ini. Kenapa kamu enggak mau berdakwah padahal kau punya ilmu, punya apa namanya? paham ini, paham itu. Keluar pondok pesantren dia bilang, "Ah, enggak enak anak ada kiai lebih sepuh daripada saya." Ini tawaduk bukan pada tempatnya. Karena zaman sekarang ini zaman fitnah, semua orang yang punya ilmu wajib menyampaikan ilmunya. Masalah nanti ada kiai lebih sepuh di kampungnya, bukan berarti dengan adanya kiai lebih sepuh membuat kita nggak berdakwah, membuat kita nggak mau ngaji bukan. Tapi nanti ada adabnya, nanti datang kiainya minta izin, minta ridho, pasti diizinkan. Bukan berarti dengan adanya kiai sepuh lalu nggak mau menyampaikan ilmu. Ini termasuk orang yang menyembunyikan ilmunya. Lalu ada juga kategori orang yang mau menyampaikan ilmunya. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau berdakwah di sana? Kenapa kamu nggak berceramah, Kamu menyampaikan di sana? Di sana ada musuh saya. Saya nggak senang sama dia. Dari dulu saya benci sama dia. Akhirnya gara-gara kebencian pada satu orang, dia nggak mau berdakwah. Masuk dalam kategori ayat ini. Ya kan? Apalagi sekarang ini lagi panas-panasnya politik. Kenapa kamu nggak mau dakwah di sana? Di sana pendukung kubu A, Sekubu B, Di sana pendukung paslon ini. Saya nggak mau dakwah di sana. Salah. Justru kalau berbeda pilihan, kita harus berani menyampaikan kebenaran, berani menyampaikan dakwah maksud saya. Jadi jangan sampai politik ini menyebabkan kita pecah. Jangan sampai politik ini menyebabkan kita bermusuhan. Politik ini, pilpres ini, lima tahun sekali selalu ada. Masa kita setiap lima tahun sekali itu Sampai tidak mau berdakwah. Ada kampung misalnya kampung A pendukung nomor sekian, kampung B pendukung nomor ini. Ustadz kampung A nggak mau nginjak kampung B. Begitu juga kalau kampung B ngadain acara nggak mau nginjak kampung A. Sampai kalau kampung A membutuhkan pertolongan, yang B yang pendukung berbeda ini nggak mau membantu. Kenapa? Karena di sana pendukung paslon ini. Saya nggak mau membantu. Padahal mereka lagi membutuhkan. Gara-gara beda pilpres ribut. Bahkan pernah dulu ada berita kemarin-kemarin sebulan dua bulan yang lalu, gara-gara beda pilihan pilpres, kuburan saudaranya dibongkar, disuruh pindah. Ada kan berita ini? usul min pindah Gara-gara pilpres sampai ribut saudara. Kalau dulu gara-gara rebutan warisan. Kalau ini gara-gara beda pilihan. Jadi kuburan itu sudah lama, 10 tahun, 20 tahun. Memang kebetulan kebetulan ayahnya yang mewakafkan, lalu anaknya mungkin masuk politik partai A, lalu karena keluarga yang tidak mendukung dia dari partai tersebut, ngancam. Kalau kamu nggak mau mendukung saya, maka kuburan bapakmu, karena kuburan ayahnya adalah saudara, saudara yang mewakafkan akan saya bongkar. Dibongkar, padahal sudah 20 tahun di kuburan gara-gara berbeda lain ini Termasuk gak mau berdakwah karena berbeda pilihan. Masuk dalam kategori ayat ini. Ada lagi gak mau berdakwah karena bayarannya murah. Nah, ini paling banyak nih. Gak mau menyampaikan ilmunya karena bayarannya murah. Kamu kenapa gak mau ceramah di sana? Amplopnya kecil. Masuk. Kamu kenapa nggak mau di sana? saya minta satu juta dikasih lima ratus ribu, rugi lah saya. Dua jam ceramah ngomong cuma dapat 500 misalkan. Gak bersyukur nih orang. Ini masuk ke kategori ini. Ada lagi ngambek. Kenapa? Karena nggak dihormati. Harusnya saya itu datang itu berdiri semua. Dikasih air minumnya tuh tujuh air minum. Air Fanta, air Sprite, Coca-Cola, Aqua, ah, es harus lengkap. Gitu. Saya harus duduk di depan. Saya harus ceramah yang pertama. Saya harus ceramah minimal setengah jam. Kau dikasih 10 menit. Ngambek. Jadi ustaz kok ngambekan. Ada lagi kalau dia ustaz yang nggak mau menyampaikan dakwahnya karena dijemput dengan mobil yang murah. Saya ini minimal harus Innova. Kok yang jemput saya Avanza? Misalkan ini. Ada Pak Ustaz? Ada menurut Ini masuk dalam kategori ini. Begitu juga Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu bil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada Al-Qur'an. Jadi apa yang Allah turunkan daripada Al-Quran berupa hukum-hukum Islam disembunyikannya, tidak mau dia sampaikan, tidak mau dia kasih tahu, dan juga waistaruna bihi tamaran qalila. Dan orang-orang yang memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Ini disinggung dalam Allah ini dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, surah, surah pertama ayat 174. Silakan buka kalau nggak percaya. Jadi memperjualbelikan ayat Allah, ayat Allah itu mahal. Saking mahalnya tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan di dalam hukum fikih jual beli Al-Quran itu makruh. Karena Al-Quran itu tidak layak diperjualbelikan. Karena kalau mau, Jadi makruh. Jangan anggap jual beli Al-Quran itu, wah ini Al-Quran ini berpahala. Justru makruh jual beli Al-Quran Maka jual beli ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran ayat suci ini sudah banyak sekali terjadi di zaman ini. Khususnya terjadi kepada para ustaz ini. Saya membahas ustaz ini. Nanti kena semua nih ustaz, pedagang, pejabat. Kalau ustaz modelnya bagaimana? Modelnya tadi yang sudah saya singgung. Jadi Habib Ali boleh nggak ceramah di tempat kami? Oh boleh. Berapa Habib Ali mau? Saya ini kelas nasional. Sombong saya. Minimal saya ceramah satu jam satu juta. Mahalnya Habib. Ya udahlah Isra Mi'raj diskon 20 persen. 400 ribu. Ada diskon juga ada. Ada Ustaz. Saya pernah lihat. Tidak tahu apa benar apa bohong itu. Apa guyonannya. Ustaz kita lah Ada itu. Apa namanya gambarnya meme itu menerima panggilan undangan panggilan ceramah Maulid Isra Mi'raj khitanan masa walimatul urus dan sebagainya harga per jam 2 juta sekian diskon bulan Maulid 25% itu jual beli ayat Allah ini masuk nih karena al ilmu ilmu itu adalah punya orang Islam bukan punya kamu. Ilmu itu adalah punya umat Islam, maka semua orang Islam berhak mendapatkan ilmu itu. Jadi bukan punya kita. Gak boleh masuk tarif, gak boleh. Kecuali kalau ustadznya tidak masang tarif, tidak meminta, tapi dikasih. Misalnya pihak masjid ngasih, atau pihak yang undang ngasih. Ikhlas ya. Ustadznya nggak minta, tapi dikasih. Nggak apa-apa diambil barokah. Karena tidak meminta, kecuali kalau yang meminta, berarti ceramahnya bukan karena Allah, karena uang. Nah, ini kalau ceramah karena uang, berarti niatnya bukan karena Allah. Yang keluar dari mulutnya itu adalah racun semua. Tidak bermanfaat. Karena ngomongnya udah bukan dari hati. Tapi kalau ustadz yang lillahi ta'ala ngomongnya dari hati, ya kan? Maharaja jaminan minal jinan dakhalal jinan. Semua yang keluar dari hati maka pasti akan masuk ke dalam hati. Wa ma lisan dan apa saja yang hanya keluar dari mulut saja yujawizul azan seperti pepatah masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Walaupun dia lucu lah. Walaupun dia jenaka, walaupun dia hebat ceramahnya, tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Percuma kita satu jam, dua jam duduk di majelis, tapi kita nggak dapat ilmu. Kamu tadi hadir pengajian Ustaz Anu itu apa yang kau dapat? Tidak tahu pokoknya Ustaznya lucu aja. Nggak tahu pokoknya Ustaznya mantap ceramahnya. Ya, Emang apa yang disampaikan tidak tahu, pokoknya begitulah. ya. Yang ngapain? Ngabisin waktu aja nanti. Dua jam duduk, lalu nggak dapat ilmu. Walaupun lebih baik daripada tidak hadir sama sekali. Tapi kan kita datang misalnya untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan makanan hati. Nah, carilah ustaz, carilah ustaz yang ikhlas karena Allah SWT. Karena kita menjadi salim ini bukan untuk lucu-lucuan, bukan untuk ketawa-ketawaan, bukan untuk apa namanya hibur-hiburan, bukan mencari ilmu. Nah, tetapi kalau ada ustaz, beliau lillahi taala Sesekali ceramah agak lucu, nggak apa-apa. Biar jamaahnya nggak ngantuk. Berarti Al-Muharram Ustaz Abdul Somad. Itu perlu zaman sekarang ini. Karena kalau dari awal sampai akhir serius semua, jamaahnya ngantuk. Tapi beliau itu lillahi ta'ala, Masya Allah. Gak pernah memasang tarif. Gak pernah meminta amplop. Seperti guru kami juga biaya. Ya. Dan beliau ngomong nilai ta'ala, satu jam ceramah pulang kita dapat ilmu. Dua-duanya dapat. Cari ustaz-ustaz seperti ini. Jangan ustaz-ustaz yang berceramah karena uang. Nah, ini model pertama ini. Memperjualbelikan Allah untuk mendapatkan keuntungan. Baik kalau ustaz itu ke profesi, Pak. Kalau ada anak Anda dipondokkan ke pondok pesantren, kasih pemahaman kepada anak Anda bahwa saya ustaz itu bukan pekerjaan, bukan. Bukan. Maka saya ketika mau berhenti mau izin selesai mondok. Saya dinasihati oleh salah satu guru saya, termasuk ketika saya sowan kepada Mbah Baimun Zuber juga. Beliau menasihati ustadz itu harus ada bisnis sekecil apa. Yang penting bisnisnya tidak merusak dakwahnya, tidak mengganggu dakwahnya. Agar apa? Kalau dia ada bisnis kecil, dia tidak akan meminta-minta dari dakwahnya. Karena kalau nggak ada bisnis, Nanti dia akan menjadikan ceramahnya sebagai profesi dia, sebagai mata pencahariannya. Nah, rugi dia nanti. Nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia kira bahwa pahala banyak, ini pahala dakwah saya Allah banyak. Ternyata pahala tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini model pertama, ustaz. Ada lagi ustaz yang modelnya karena dia ustaz, biasa ustaz ini paling cepat menarik perhatian ustaz. Makanya kalau dekat pilpres banyak pejabat dekatin Pak Ustaz. Iya kan? Karena memang Ustaz ini sejelek-jelek apapun Ustaz, tanpa kita pungkiri, harus kita akui mereka yang paling cepat mendapatkan hati masyarakat. Maka ada juga Ustaz yang memanfaatkan situasi ini untuk dekat dengan perempuan. Sama masuk kategori Ayo aku nih Ustaz, yuk nikah sama aku. Ayo aku nih Ustaz, ayo kita kamu nggak rugi nih kata teman. Jadi dia sama saja memperjualbelikan ilmu agama yang ada pada diri dia untuk mengejar dunia. Nah untuk Nah, ini banyak model-model begini. Jadi memanfaatkan label ustaz. Ini ustaz yang jual beli ayat Allah. Ada lagi model begini. Ustaz Habib, ya. Apa sih sebenarnya hukum korupsi itu? Oh jelas haram ayatnya ini. Ini, ini ini. haram mutlak. Oh begitu ya. ya. Ini Habib ada titipan dari partai A. Apa ini? Gua cuman jajan dari partai A dibuka 50 juta. Oh ya Allah makasih ya, makasih. Akhirnya Habib ini pun ngomong, saya pun ngomong. Saya kasih contoh saya aja. Tadi kita ngomong apa itu? Oh kata Habib Abi, kata Pak Ustadz, tadi korupsi itu haram. Oh enggak, itu ada khilaf di antara ulama. Berbeda, sudah gara-gara 50 juta udah berbeda. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Oh begitu ya Pak Ustaz ya. ya. Oh ini tadi kocek kanan, sekarang kocek kiri. Ada titipan dari partai B. Ada titipan dari Sianu. Apa ini? Uang jajan. Dibuka 50 juta. Berapa sudah? 100 juta. Ah, mulai goyah iman dia. Tadi saya ngomong apa? Tadi kata Pak Ustaz, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Oh, yang halal itu cuma kecil. Ya, yang mengatakan haram itu kecil. Justru pendapat kuat itu yang halal katanya. Mulai berubah gara-gara uang. Sama aja. Ada juga ustadz yang memperjualbelikan fatwa. Ustadz, ya tolong keluarkan fatwa untuk wajib memilih saya. Ustadz, ya tolong keluarkan fatwa bahwasanya pejabat itu harus gajinya banyak. Cor, tolong Carikan dalilnya, carikan ayatnya, carikan al Kalau nggak ketemu dicocok-cocokkan aja, cocok logi namanya. Oh, gampang siap. Ente mau bayar berapa? Berapa pun Pak Ustaz mau, saya kasih. Oke. Satu fatwa 100 juta. Bagi mereka 100 juta gampang. Ini termasuk kategori demikian. Ini ustaz. Ada lagi pejabat, pejabat juga sering. Untuk memilih partainya, ayat Al-Quran yang dia pakai. Ada kan? Dulu itu perang antar partai, antar partai memakai ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran yang suci untuk politik yang kotor. Ini sama saja. Nggak usah disebutkan partainya, nggak usah disebutkan si ayatnya. Cari aja sendiri. Karena ini masjid yang mulia, majelis yang mulia, kayaknya tidak layak kita menyebutkan itu. Saya hanya menyebutkan model-model orang yang disebutkan dalam ayat ini saja. Tadi Ustaz, sekarang pejabat. Ada lagi spanduk pilih saya ini ayat Al-Quran. Ayo ini ini ini, ini. habis ayat Al-Quran dipolitisasi. Padahal dia bukan ahli tafsir Al-Quran. Ada lagi pedagang. Lah pedagang ini mirip-mirip juga. Ustaz tolong keluarkan ayat. Tolong keluarkan hadis tentang dagangan saya. Biar dagangan saya laku. Ah, ditulislah ayat, ditulislah hadis. Ayo yang beli ini barokah. Kecuali memang kalau memang ada nasnya seperti madu. Madu itu ada nasnya, ada hadisnya. Terus jintan hitam, apa tuh sauda, bekam memang ada dalilnya. Tapi ini nggak ada dalil. Dia minta dicarikan dalil biar dagangannya laku. Ini termasuk jual beli ayat uang. Nauzubillah min min dalil. Jadi dia gunakan ayat agar dia mendapatkan kekayaan. Sama. Lah model-model orang seperti ini hukumannya apa? Ulaika ma ya'kuluna fi butunin illa nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak makan, tidak masuk ke dalam perut mereka illa kecuali neraka. Jadi apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka hasilkan, yang mereka dapatkan uang dari jual beli ayat Allah itu itu haram. Maka sama saja masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kenapa? Karena apa? Karena kullu lahmin nabata min haram fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, fannar aula bihi, maka neraka layak bagi dia. Neraka tempatnya. tidak akala halal, tidak akala haram, asad jawarihu sya'aba. Apabila seseorang itu makan makanan yang haram, mengkonsumsi makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat. Mau nggak mau? Walaupun dia apa namanya nggak ada buat gabung nggak ada buat pasti dia akan melakukan haram gampang melakukan yang haram sebaliknya berat melakukan yang halal karena dia makan makan haram wa idza akal halal dan kalau orang itu memakan makanan yang halal atau jawarihuhu syamaba maka tubuhnya akan berbuat baik gampang beribadah taat mau nggak mau mudah maka kita lihat diri kita kalau kita ini amalan wajib susah, sunnah susah, baca Al-Quran susah, zikir susah. Jangan-jangan kita ini makan makanan yang haram. Jangan-jangan kita ini mengkonsumsi makanan yang haram. Makanan yang haram itu terbagi menjadi dua. Ada yang haram karena zatnya. Ada haram dari, Haram dari itu zatnya haram. Seperti anjing, babi, minuman keras, miras, narkoba, narkotika, kotoran dan lain sebagainya. Nah, daging manusia itu haram. Lalu daging bangkai itu haram. Ini namanya haram zati. Zatnya yang haram. Ada haram kasbi. Haram karena usahanya. Seperti apa? Nasi Tegal. Warteg, nasi Tegal, nasi Padang. Itu halal. Tapi kalau pakai uangnya uang mencuri jadi haram. Ini namanya haram tasmi. Seperti apa Indomie, makanan mie instan itu halal, tapi kalau caranya mencuri menjadi haram. Ini haram secara kasbi. Dua-duanya kalau masuk ke dalam perut, kalau ke dalam perut nanti dia jadi daging atau jadi darah. Kalau sudah menjadi daging, maka selama daging haram itu menempel pada tubuh kita, kita akan kesusahan di dalam beribadah dan tidak bisa dimaafkan oleh Allah, tidak akan hilang sampai hilang. Nah, bagaimana cara tobatnya? Maka kita harus operasi kita potong dari ini. Ya kalau kita tahu apa namanya letak haramnya. Kalau nggak tahu gimana? Maka kalau orang sudah makanan makanan haram, susah dia mau bertobat, susah. Karena tubuhnya haram semua, kecuali betul-betul dapat dapat taufik dan jaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, nah ini masuk ke dalam tubuh mereka itu neraka, api. Dan kalau orang makan haram sudah dipastikan tidak masuk surga. Kalau dia ahli surga dibersihkan dulu dari haram itu. Nah dibersihkannya bagaimana? Ya dicelupkan di dalam neraka. Ya, gimana? Di dalam surga nggak boleh ada aroma. Nah, kalau saya bagaimana Ustaz taubat Ustaz? Saya ini sering makan yang haram. Saya dulu kerjanya haram Pak Ustaz. Bagaimana sekarang ini saya mau taubat ini? Bagaimana? Ulama mengatakan salah satu salah satu solusi untuk solusi taubat daripada makanan-makanan yang haram adalah memperbanyak berpuasa. Karena berpuasa itu akan membuat apa namanya tubuh kita itu berkurang. Itu salah satu cara. Jadi perbanyak berpuasa sampai daging haram itu hilang. Dari mana kita tahu daging haram itu hilang? kalau kita sudah merasakan enak beribadah, berarti daging haram itu sudah hilang. Tapi kalau masih berat dalam beribadah, masih susah bangun malam, masih telat sholatnya, berarti masih ada daging haram yang menempel dalam tubuh kita. Nah, ini siksaan yang pertama. Siksaan yang pertama, orang-orang yang memperjualbelikan apa dan nggak mengunyah ilmunya, yang mereka hasilkan adalah haram. Sisa yang kedua setelah ayat ini masih dalam ayat Al-Baqarah 144. Wala yakallimuhumullahu yaumal qiyamah dan Allah enggak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat. Allah enggak akan berbicara. Allah enggak akan mau menemui mereka. Oh, di hari kiamat itu satu-satu yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Azza Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah enggak mau menemui kita, siapa lagi yang akan menyelamatkan kita? Kalau kita nggak mau ditemui oleh istri kita, risih kan? Kita mau ngadap misalkan gubernur karena ada hajat. Tapi Pak Gubernur contoh saja nggak mau nemuin kita atau Bapak Wali Kota Bogor nggak mau menemui kita karena benci sama kita. Apa yang terjadi? Pasti kehidupan kita di dunia susah karena pemimpin nggak mau nemuin kita. Kita mau ketemu Pak Lurah, Pak Lurahnya nggak mau nemuin kita. Susah Padahal banyak sekali urusan yang harus diselesaikan ini. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Di akhirat itu satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan yang banyak, kesusahan yang sangat sulit. Tapi kalau Allah nggak mau menemui kita, dan nah bagaimana kita mau minta pertolongan? Nah, ini ancamannya ini. Hati-hati wahai para ustaz, wahai para pedagang, wahai para pejabat yang menjual berikan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak nanti di akhirat. Lalu ancaman yang ketiga apa? Walaizakihim. Dan Allah tidak akan menghapus dosa mereka. Tidak akan Allah hapuskan. Na'udhul min dzalik. Banyak di antara dosa-dosa yang akan Allah maafkan. Tapi ada di antara dosa-dosa yang tidak akan pernah Allah maafkan. Di antaranya tadi ini, memakan makanan yang haram, memperjualbelikan ayat Allah. Lah sama kayak manusia, Pak. Iya kan? Misalnya ada bapak ini punya apa namanya? Wewenang Lalu ada orang memanfaatkan wewenang bapak untuk keuntungan pribadi dia. Misalnya bapak ini tokoh lah di situ. Lalu ada orang pakai nama bapak, disuruh sama bapak Haji Anu, saya minta perwarga 100 ribu katanya untuk gotong royong. Jadi dipakai nama bapak, dicatut. Tapi bukan untuk kotoran yang bohong ya, untuk memperkaya diri sendiri. Pasti bapak marah kan? Pasti bapak kecewa. Bahkan orang itu diusir dari kampung dan dihukum dilaporkan ke polisi. Nah, sama memperjualbelikan ayat Allah itu sama menghina Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menghina Allah lalu kita berharap rahmat Allah. Lalu kita berharap diampuninya enggak bisa. Maka taubatlah dari makan haram walahum adzabun alim dan siksaan yang keempat adalah mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Nauzubillah min Hadis berikutnya An Abi Hurairah Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin" Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakata mau lalu dia enggak mau menjawab, dia sembunyikan. Dia sembunyikan, dia enggak menjawab. Uljima yaumal qiyamati bil jami minnar. Maka nanti di hari kiamat dia akan dirajam dengan cambuk dari neraka dari apa? Jadi hukuman orang yang punya ilmu dan dia tidak mau menyampaikannya apapun alasannya, kecuali kalau alasan syar'i. Alasan syar'i yang misalnya sakit, nggak bisa ceramah karena sakit atau karena ada apa namanya eh, hajat-hajat uh, yang sifatnya wajib seperti kalau orang tuanya sakit dia harus menemani kalau dia perempuan haid tentunya tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyampaikan Al-Quran. Nah ini lain lagi, ini alasan syar'i namanya. Tapi ini nggak ada alasan syar'i. Ditanya dia nggak mau menjawab. Maka siksaannya adalah dicambuk di neraka dengan cambukan dari api neraka. Tapi bukan berarti kalau kita tidak tahu main jawab aja bukan. Kalau kita tidak tahu harus katakan tidak tahu. Jangan sok tahu, ini banyak orang sok tahu, nggak ngerti agama, ditanya alasannya ini. Nanti kalau saya tanya, saya nggak menjawab, nanti saya disiksa Pak Ustaz. Ini kalau tahu jawabannya. Misalnya ditanya, Pak, bagaimana hukum daging babi? Ya haram. Ini kalau tahu jawabannya. Kalau nggak tahu jawabannya, katakan tidak tahu. Jangan sok tahu tentang agama. Karena agama ini fatal, salah sedikit dosa ancaman. Ini banyak zaman sekarang ini sok tahu tentang agama. Kalau tidak tahu lebih baik diam. Maka di hidup bila di akhir falaqul khairan aw liyasmut. Kalau siapa beriman kepada Allah di hari akhir, maka lebih baik berkata yang baik atau tidak atau di diam. Dan diam itu adalah separuh ilmu. La adri ini sembilan ilmu. Maka berarti kalau kita mengatakan tidak tahu tu, lalu kita rendah hina bukan. Hati-hati dalam masalah agama. Jadi kalau masalah agama, kalau kita tidak tahu, lebih baik kita jawab tidak tidak tahu. Nah, ini sebelum saya lanjutkan satu hadis lagi ini, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ini masih azannya 19.20 berapa? 26. Hah? 26 berapa menit ini? Hah? 12 menit. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Nah, silakan. tidak terpukul oleh tempat yang besar ya. ada tanah ada rumah dikit makam itu pada dasarnya makam itu bagusnya boleh apa apa tempat yang umum besar makam umum atau belakang rumah boleh makam karena cuma dua atau tiga meter atau makam makam ya? ya jadi memang makam kuburan itu ada hukumnya tersendiri. Lebih baik jenazah itu ya ditaruh di wakaf yang umum, pemakaman umum. Jadi ditaruh di jadi jenazah itu ditaruh kalau sudah meninggal ditaruh di wakaf yang sifatnya umum atau tanah milik dia pribadi. Tapi kalau tanah pribadi, lalu kalau tanah itu dijual, nanti harus dijelas dulu akadnya. Nah, jadi kalau begini, kalau wakaf umum pemakaman umum, maka siapapun boleh dikuburkan di situ. Boleh. Itu kalau pemakaman umum. Jadi kalau dia niat wakaf umum. Kecuali kalau makam keluarga. Ada kan ada makam keluarga. Maka pemakaman ini khusus untuk keluarga ini. Nah, kita boleh dikuburkan di situ tentunya dengan izin ahli waris atau izin orang yang memegang tanah tersebut, yang punya tanah itu. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Karena itu sama seperti tanah pribadi hanya saja di, di, untuk pemakaman keluarga khusus keluarga dia. Nah seperti itu. Tapi kalau sudah dapat izin, kalau sudah izinkan, maka yang mengizinkan tidak berhak lagi mencabut izinnya. Tidak berhak, tidak boleh. Kecuali kalau nggak dapat izin, bisa ada jenazah main dikuburkannya di tanah itu, sudah dikuburkan, dia nggak izin sampai punya tanah. Apa boleh dibongkar? Memang boleh karena memang nggak izin walaupun tidak layak. Tapi kecuali bolehnya dikuburkan itu kalau baru dikuburkan. Kalau sudah lama dikuburkan nggak boleh dibongkar. Jadi kalau mungkin baru dikuburkan, terus yang punya tanah nggak mengizinkan karena dia nggak nggak minta izin, nggak ada prosedur kan. Kalau baru dikuburkan, sekiranya belum rusak apa namanya tubuhnya boleh dibongkar. Tapi kalau sudah lama nggak boleh dibongkar. Ah itu. Kalau misalkan sudah izin, Tiba-tiba setelah dikuburkan, pemikirannya berubah. Nah, mungkin karena tadi itu, karena berbeda pilihan, tidak boleh digombal. Karena dia sudah izin, sudah memberikan izin. Makanya kalau dikuburkan di pemakaman yang khusus, harusnya pakai surat. Agar ke depannya kalau ada kejadian apa-apa, kita ada bukti yang kuat. Itu dijelaskan dalam pikir. Nah kalau misalkan itu kalau wakaf, kalau tanah pribadi kalau tanah pribadi, maka boleh kita dikuburkan di tanah pribadi kita. Misalnya di pekarangan rumah kita. Belakang rumah itu luas. Jadi mau dikuburkan di situ saja. Apakah boleh? Sebenarnya boleh. Tapi nanti takutnya kalau rumah itu dijual. Kalau rumah itu dijual, nanti kuburannya pasti diratakan. Nah, sementara duduk-duduk atau melewati kuburan itu hukumnya haram. Nah, kasihan yang beri tanah kan. Maka kalau mau dikuburkan di tanah pribadi, harusnya diwakafkan saja bagian kuburannya itu. Sehingga rumahnya sendiri, ah, bagian kuburannya wakaf sendiri. Itu solusinya. Karena nanti kalau sudah menjadi kuburan di belakang dan tidak dia wakafkan, misalnya dibeli sama orang lain, orang itu yang merasa itu tanah punya dia. Apa boleh dirasakan? Boleh, cuma dia ya, karena di bawahnya kuburan yang harum. Karena melewat duduk-duduk di atas kuburan, melewati kuburan itu hukumnya haram. Walaupun ada yang mengatakan makruh juga. Nah, jadi kalau kuburan pribadi apakah boleh? Boleh. Nah, juga kalau wakaf umum, kalau wakaf umum itu tidak boleh membangun apa namanya batu nisan kalian, apalah dia yang melebihi sampai mubazir tempat itu tidak boleh haram. Kalau wakaf umum, jadi secukupnya saja. Kadang satu kuburan bisa memakai sampai tempat tiga kuburan. Jadi harusnya di tanah itu bisa ditempatkan tiga jenazah. Gara-gara dia membangun kubah yang besar, satu jenazah saja. Itu kalau umum. Tapi kalau tanah pribadi, boleh terserah dia. Membangun kuburan 100 hektar pun ya, namanya tanah pribadi. Itu terserah. Dia bangun kubah yang gede pun. Itu tanah pribadi, walaupun tidak dianjurkan. Kalau wakaf umum, tak boleh. Jadi kalau wakaf umum, ya hanya batu nisan atau kubah yang cukup untuk badan dia saja. Jadi kalau gede-gede harusnya bisa 4-5 jenazah sampingnya kemakan semennya, atapnya ini itu nggak boleh. Ah, kecuali misalnya dia empat kuburan keluarga dia semuanya. Atau bisa udah penuh di situ empat kuburan, jadi empat-empatnya langsung di semen semua. Karena memang udah nggak muat lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih muat jenazah lain nggak boleh. Jadi hanya bangun nisan cukup untuk jenazah dia saja atau apalah namanya itu ya. Hah? kubur kayu atau dari semen. Nah itu hukumnya Pak. Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Sebelum kita lanjutkan. Kita lanjutkan terakhir wa akhraja Muslim wa ghairuhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Dan selain Imam Muslim Anahu sallallahu alaihi wasallam kala yaqul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa." Ini doa Nabi. Nabi setiap berdoa selalu mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Wa min qalbi la yakhsha dan dari hati yang tidak takut kepadamu. Wa min ad'iyatin la yustajabu dan daripada doa yang tidak dikabulkan. Kita ini doa terus ya. Ya Allah minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Tapi kita pernah nggak berdoa, Ya Allah jangan sampai doaku tidak kau kabulkan. Nah, pernah nggak kita? Jadi kita ini selama ini langgap doa kita itu pasti terima. Nabi saja yang pasti doanya mustajab, yang pasti doanya makbul, masih berlindung kepada Allah daripada doa yang tidak dikabulkan. Nah, jangan-jangan kita selama ini berdoa belum dikabulkan karena kita tidak pernah meminta agar doa kita dikabulkan. Minta doa dikabulkan atau berlindung daripada doa yang tidak dikabulkan. Lalu Nabi juga berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal Nabi itu sumbernya ilmu, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana Madinatul ilmi. Aku ini adalah kotanya ilmu, sumbernya ilmu. Ini semua ilmu yang kita pelajari di dunia ini, fikih kah dia, tafsir kah dia, hadis kah dia, semuanya itu bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi masih Berdoa kepada Allah, berlindung, meminta pertolongan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu Nabi, apalagi kita. Dan juga Nabi berlindung daripada hati yang tidak takut kepada Allah. Lah kita pada Nabi itu orang yang paling takut kepada Allah, tapi masih minta pertolongan agar hati hatinya minta pertolongan, minta perlindungan dari hati yang tidak takut kepada Allah. Lah kita ini ngomong doang takut kepada Allah, tapi hati itu seakan-akan tidak takut kepada Allah. Iya kan? Coba tanyakan kepada hati kita. Yang tahu dari kita itu diri kita sendiri. Kita ini takut gak kepada Allah? Jujur dalam hati. Kadang sholat, pikiran jasad di masjid, pikiran entah Membaca Al-Quran seakan-akan tidak ada adabnya. Tidak pernah berzikir dan sebagainya. Disebutkan neraka gak pernah takut. Berarti dalam hati kita ini tidak pernah takut kepada Allah SWT. Maka memintalah kepada Allah, minta pertolongan ya Allah, jadikan hatiku ini selalu takut kepadamu dan jadikan aku ini dan jauhkan aku daripada hati yang tidak takut. Kalau ada hakim, kita ini hakim, kita lihat orang kriminal itu ponis padahal belum tentu ponis ya, ada yang ponis 5 tahun, 10 tahun, ada yang semua hidup, ada yang hukuman mati. Itu takutnya minta ampun karena mau difonis hakim. Padahal hakim gak pernah memukul orang, ya kan? Paling penjaranya hidup, penjara, hukumannya penjara. Ya beda tahun doang, 5 tahun, 10 tahun seumur hidup. Ya mungkin mentok-mentok hukuman mati. Ini hakim. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya sisa Allah itu sangat apa? Pedih. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang takut kepada Allah Allah lindungi kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak takut dan Allah jauhkan kita daripada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semoga Allah SWT dijadikan orang-orang kita orang-orang yang tidak memperjualbelikan ayat Allah dan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang menjualbelikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang bisa kami sampaikan, tidak bermanfaat. Benar yang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya sendiri walaupun minkum. Hadani wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.